Adam dipanggil, dia mengatakan bahwa engkau bukan Tuhan, engkau hanya raja. Maka raja menaruhkan keputusan bahwa Gulam harus dihukum mati. Sebelum dihukum mati, dicarilah guru Gulam. ditangkap sang pendeta dan di depan Gulam dan di depan masyarakat, pendeta ini digergaji dari kepala sampai kaki perhatikan hanya untuk membela iman Bapak Ibu Allah bagaimana perjuangan umat terdahulu untuk membela iman mereka sampai mati kita alhamdulillah di sini dapat semuanya hanya kita diuji datang ke pengajian membaca Al-Quran itu saja ujian kita tapi umat terdahulu mereka diuji sampai mereka harus digergaji. Gulam ini kemudian diputuskan raja untuk dihukum mati. Dikumpulkanlah pasukan angkatan darat untuk membawa pendeta, um, untuk membawa gula Gulam diikat, dibawa ke atas tebing yang tinggi untuk dilempar ke bawah. Di atas puncak tebing itu ulang berdoa Allahumma kfini himi syitta ya Allah cukupkanlah engkaulah yang menyelesaikan mereka sesuai dengan kehendak Ya, maksudnya ya Allah engkau yang bisa menyelesaikan supaya mereka yang ingin membunuh aku ini dihabisi terserah kamu terserah engkau dan engkau yang bisa melakukan itu langsung Allah kirim angin yang kencang semua pasukan terhanyut masuk ke tebing sampai mati semuanya Gulam selamat dan Gulam kembali ke kerajaan Raja kaget kamu kembali iya kok bisa Allah menolong aku Mana pasukanku? Mati semua. Kok bisa? Ditiup oleh hembusan angin yang kuat dan dia mati semua. <clears throat> Ulam mengambil cara yang kedua. Dikumpulkanlah pasukan angkatan laut, ulam dibawa ke tengah laut. Karena pikiran raja, kalau di tengah laut, tenggelam, pasti mati semua. Ulam diikat di atas tiang, tiang perahu. Berangkatlah perahu ke tengah laut. Di tengah laut, ulam berdoa, Allahumma kfinihi bimasyik. Ya Allah, engkau bisa menyelesaikan persoalan ini. Maka kemudian Allah kirimkan gelombang yang besar, perahu pecah, semua pasukan tenggelam, tinggal gulam terikat dalam di atas kayu. Kayu dianyut ombak ke, ke darat sampai dia selamat, lalu dia dilepaskan talinya, setelah dia kembali ke raja. Raja kaget, kenapa kok bisa selamat kamu? Kata Gulam, Allah membantu aku. Maka di sini <clears throat> Ulam mengatakan, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuh aku kecuali engkau kumpulkan semua masyarakat, semua rakyat untuk menyaksikan hari pembunuhan terhadap aku. Perhatikan, Gulam sekarang mengajarkan cara membunuh Gulam dengan maksud ingin berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana pengorbanan Gulam ini. Gulam mengajarkan nanti di hari dikumpulkannya semua rakyat, kau lepaskan anak panah di leher ini. Kau arahkan ke sini. Tapi dengan syarat ketika engkau melepaskan anak panah itu, kamu mengucapkan Bismillahirrabbilhula. Dengan nama Allah, Tuhannya hula. Dan harus didengar oleh semua yang ada. Kalau tidak didengar, tidak bisa. Maka hari itu berkumpullah semua rakyat. Gulam diikat di atas kayu. Dan panah diarahkan ke leher gulam. Raja mengucapkan pertama kali Bismillahirrahmanirrahim dengan berbisik-bisik. Supaya tidak dengar oleh rakyat. Ternyata panah melenceng. Baru yang kedua raja mengucapkan Bismillahi Rabbil maka ditancapkan pada itu langsung menusuk ke leher gulam dan gulam mati mati syahid dan semua orang yang hadir berteriak amantu bi rabbil gulam amantu bi rabbil gulam amantu bi rabbil ulam. Aku beriman kepada Tuhan yang ulam. Aku beriman kepada Tuhan yang ulam. Raja marah. Semua pasukan digerakkan untuk mengkerangkeng semua rakyat yang datang. Lalu mereka diikat dan di depan mereka digali sebuah parit dalam bahasa Al-Quran disebut al-ukhdud. Parit namanya al-ukhdud. Ketika parit digali, dikumpulkan kayu bakar kayu bertumpuk, dibakarlah dengan api unggun dan besar. Begitu api menyala, satu persatu yang ada itu dilempar ke dalam api. Dalam hitungan jam, dalam sehari, 70 ribu rakyat itu dibakar. Habis. Tinggal satu orang terakhir, seorang wanita, dia baru saja melahirkan, dia ragu, apakah aku tetap bertahan dengan imanku atau aku juga ikut terlempar ke dalam jurang itu. Begitu dia ragu, tiba-tiba anaknya yang di pangkuannya mengatakan, Ya Umma, alki nafsaki, mahya illa lahwa. Wahai ibu, lemparkan dirimu ke dalam api. Itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Maka kemudian ibu rela bertahan dengan imannya dan dilemparlah dia ke dalam api. Inilah anak yang kedua setelah Nabi Isa AS yang berbicara di pangkuan ibunya maka Allah merekam kisah ini Perhatikan akan dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير demi langit yang dihiasi dengan urusan kita, demi hari yang Allah janjikan, yaitu hari kiamat, dan demi saksi, dan yang disaksikan. Nanti di hari kiamat ada persaksian. Semua kita akan disidang dengan saksi yang lengkap. Allah sangat rapi persaksiannya. Saksinya berupa semua anggota tubuh kita akan berbicara. Yang pertama, Saksi berupa tangan. Tangan berbicara. Kaki bersaksi. Diceritakan oleh ulama tafsir bahwa ada salah seorang dia tidak mau mengakui semua data-data yang diutus oleh mereka. Dia mengatakan tidak percaya dengan kitab yang ditulis malaikat. Lalu Allah bertanya, kamu mau apa? Dia mengatakan, la uridu la nafsi. Aku tidak mau kecuali diriku sendiri. Langsung Allah tutup mulutnya, langsung tangannya berbicara, dan langsung kakinya bersaksi. Inilah yang Allah ceritakan dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa syahidu masyhud. Saksi yang kedua kata Allah berupa kulit. Semua celah kulit berbicara. Allah berfirman, "Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai' mereka berkata pada kulitnya wahai kulit kenapa kau bersaksi wahai kulit kulit menjawab Allah yang membuat aku bicara dialah Allah yang membuat segala sesuatu bicara saksi yang ketiga bumi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhadaha. Pada hari itu bumi akan berbicara. Allah perintahkan. Nabi bercerita dalam menjelaskan ayat ini. Qalatil ard kata Nabi. Fa'ala fulan yawma kada wa kada fi sa'ati kada wa kada. Si fulan telah melakukan begini-begini pada jam sekian, hari sekian. Di tempat ini. Makanya berdasarkan ayat ini para ulama memberikan anjuran bahwa kalau selesai kamu sholat, geser. Supaya bumi bersaksi atas apa yang kita lakukan di atasnya. Dengan kebaikan-kebaikan. Nah ini Allah bersumpah wa syahidi wa masyhud. Begitu Allah bersumpah dengan langit, dengan hari yang dijanjikan, dengan saksi yang disaksikan, di sini Allah memastikan bahwa celaka orang-orang yang telah membakar dalam parit Kutila ashabul ukhdud. Celaka mereka yang telah menggali parit para raja dan seluruh pasukannya. Lalu mereka menyalakan api. Anna rizatil waqud. Menyalakan api yang besar. Lalu mereka menonton sambil tertawa terbahak-bahak melihat orang Islam, orang beriman dibakar di situ. Idhum alaiha qu'ud. Qu'ud duduk singgah sana. Merasa bangga bahwa dirinya bisa membakar orang beriman. Lalu mereka kata Allah, mereka tahu atas perbuatan itu. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin syuhud. Mereka bersaksi mereka tahu itu. Wahum ala ma yaf'aluna bil minal syuhud. Lalu Allah jelaskan bahwa mengapa mereka dibunuh? Ini sejarah berulang. Sama alasannya. Kalau ada pembunuhan orang Islam di mana-mana, alasannya satu. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid mereka dibunuh karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa, Al-Aziz, yang maha terpuji, Al-Hamid, hanya karena ikut aku, dia dibunuh. Seakan Allah mengatakan begitu. Hanya karena ikut aku. Apakah mereka tidak tahu aku maha perkasa, Al-Aziz, Apakah mereka tidak tahu apa? bahwa aku maha terpuji, Al-Hamid? Lalu Allah tegaskan bahwa alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid dialah Allah yang punya langit yang punya bumi di sini Allah akan mengatakan aku yang punya langit aku yang punya bumi disepelekan dianggap aku tidak mampu aku dianggap tidak melihat aku menyaksikan wallahu ala kulli syai'in syahid di sini Allah murka kepada mereka yang sombong, yang menyakiti orang-orang beriman. Lalu kemudian Allah menunjukkan rahmannya bahwa Allah masih membuka pintu taubat bagi mereka yang berbuat dolim, yang membunuh orang Islam. Masih Allah buka pintu taubat. Kata Allah, kalau mereka mau bertobat, silahkan. Aku buka pintu taubat. Tapi kalau tidak mau bertobat, Allah sudah menyiapkan azab. Allah berfirman, "Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Mereka yang membunuh orang mukmin laki-laki dan perempuan berarti yang terbunuh bukan hanya laki-laki, perempuan juga terbunuh. Lalu kata Allah, "Summa lam yatubu." Mereka kalau tidak bertobat, maka Allah sudah siapkan neraka jahanam. Lalu Allah sebutkan padanannya, karena mereka membakar kata Allah walahum azabun hariq juga mereka akan dibakar oleh Allah seperti mereka membakar orang-orang beriman dahulu lalu kemudian Allah menggambarkan orang beriman yang dibakar itu bahwa mereka dijamin masuk surga mereka sabar mati di jalan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innalladzina amanu yang dibakar nih wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar subhanallah mereka yang mati syahid mereka sudah dijamin oleh Allah masuk surga mengalir di bawahnya sungai-sungai sungai apa saja sungai susu sungai madu sungai khomer Allah ceritakan dalam surat Muhammad. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamrin lizzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Jadi ada empat sungai air bening yang tidak pernah rusak, sungai susu yang tidak pernah bau, sungai madu dan sungai khomer. Subhanallah. Tajri min tahtil anhar. Insya Allah kita nanti mandi madu. Subhanallah. Mandi susu. Subhanallah. Di dunia madu masih mahal satu botol. Tapi di surga kita mandi madu. Subhanallah. Luar biasa. Mandi susu. Inilah indahnya surga. Kata Allah, Dalikal fawzul kabir. Itu kemenangan yang besar. Kamu tidak kalah, wahai yang terbunuh. Kamu menang. Dalikal fauzul kabir. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa Allah maha perkasa. Jangan lawan aku, kata Allah. Inna syarabbika la syadid. Kalau Allah mau mengadab, Allah mau membalas, Allah sangat pedih. Dialah Allah yang membuka kehidupan dan Allah yang mengakhiri kehidupan ini lalu Allah membangkitkan manusia yang sudah mati. Allah firman, "Innahu huwa yubdi wa yu'id." Di sini Allah memberitahukan bahwa kematian bukan akhir segalanya. Allah punya keinginan bahwa setelah mati kamu belum selesai. Kamu akan hidup lagi setelah itu. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Namun Allah tunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Wahai hamba Allah, Jangan putus asa. Sebesar apapun dosa, Allah masih buka pintu ampunan. Segera kembali kepada Allah. Segera kembali kepada Allah. Allah masih buka pintu ampunan. Sebesar apapun dosa yang kau perbuat. Wahuwal ghafurul wadud. Wahuwal ghafurul wadud. Allah yang punya arash yang maha tinggi. Dzul arshil majid. Allah bisa berbuat segala sesuatu. Fa'alul lima yurid. Lalu Allah gambarkan bahwa Dulu ada pasukan yang sombong, pasukan Fir'aun, pasukan kaum Samud. Mereka tidak mau ikut Allah SWT. Allah firman, "Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Samud?" Balilladzina kafaru fi takdib. Lalu kemudian Allah mengabarkan bahwa setiap kesombongan, dosa, jangan dikira Allah tidak tahu. Allah terus memantau, mengintai, mengikuti mau kemana ini, mau kemana ini wallahu min waraihim muhit wallahu min waraihim muhit Allah terus mengintai jangan merasa tidak diketahui Allah makanya dulu ada salah seorang bertanya wahai imam bolehkah aku berbuat zina kata kata pemimpinnya dia mengatakan silahkan silahkan lalu dia gembira wah aku diizinkan oleh pemimpin kami untuk berzina lalu kemudian dia bertanya, ada syaratnya enggak? Ada. Apa syaratnya? Ketika engkau mau berzina, cari tempat Allah tidak tahu. Dia mikir, di mana? Dia mikir di mana? Akhirnya dikembali tidak mungkin imam. Ya sudah, kalau tidak mungkin kamu dapat, yang berzina. Wallahu muhit. Lalu Allah tutup dengan apa? Ini Al-Quran. Ini cerita dari Al-Quran. Ini yang paling benar. Jangan ragu lagi. Ini pasti berita paling benar. Bal Qur'anum majid. Ini cerita yang harus kamu yakini. Ini Allah langsung yang berfirman. Bal Qur'anum majid. Maka semua informasinya pasti benar. Tidak usah ragu lagi. Dan semua panduannya pasti benar. Bal Qur'anum majid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran tetap asli sampai hari kiamat di Allahul Mahfuz fi lauhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Hmm? I, I should make summary for this today. You know this surah, Surah Al-Buruj. Yeah. No, it's all right. Hmm? It's all right. It's okay. You speak with passion. You speak with passion from the heart. Uh. That's good enough. Uh. Oh, you understand, huh? it enough, huh? Yes. No need translation? No, no, they did not do something. He's happy to know somebody said it, but it's just. I, I, I have good stories to tell too, uh, Yeah. Ini, ini ceritanya ada di, di kitab di kitab terdahulu juga ada. I have a question. Yeah. My sister has sold her soul to the devil. Someone at the mosque on Friday said, if she converts, she's a Catholic, if she converts to Islam, God will forgive her. Is that true or not? My understanding is once you sell your soul to the devil, that is it. But I spoke to someone there and they said, if she converts to Islam, God will forgive her. Is that true or not? If you sell your soul to the devil, that is a very serious crime. And it can be done. I admit that many when I was 16. I was 17, my friend was 16, I said no. The devil offered me anything I wanted in the world, anything. And I said to the devil, I've got everything I need. I never have everything I want. No, I don't accept the deal for my soul. My friend, he wanted to be a gangster. He asked for super strength. And he sold, sold super strength. Now, if you sell your soul and then you convert to Islam, can you get your soul back? Will God give you your soul back? I, don't, I, think, I was told God. Yeah. You understand? Yeah, yeah. yeah. Thank <clears throat> you. Sir, the Prophet said in Hadith, Al-Islam Yamhuma Qablahu, that when someone converts to Islam and he's he's convert in, in good way and he is following the guidance in proper way and he is obeying Allah subhanahu wa ta'ala uh, as true as possible. So all since before is deleted. Okay, that's what yeah. I Anything, any kind of sin, any kind of sin is uh, finished. But by really converting Islam, by really converting Islam, not just only, just only. Yeah. I wasn't positive on that, and I know Muslims going to tell me something in this they are 100% certain. But I'm trying to find some hope for my sister. I know she sold her soul I know you can sell your soul. You can sell your soul. If you want um, all the wealth in the world, you can get that. The devil will give it to you. It's illusion. But this is only a temporary life. We, we live forever. We are immortal. So this 50 years on this planet is nothing to sell your soul for. Well, I thought once you sold your soul, that I didn't know that was still possible. Okay, well, I'll try and get through my No, she sold soul. Yeah. So, yeah. This. Or any kind of big thing, or any kind of sin, when somewhat converting Islam in proper way and following Islamic guidance in proper way. So all sins before, any kind of sin in Islam is deleted yeah. automatically. The problem is my sister Ah, uh, if not convert, not That's right. It's the problem. But, but in Catholic, she's also damned, according to um, uh, believing to God, she's also damned. Ah, you know, in Islam, in Islam, the first religion it's coming from Allah subhanahu wa It's from Adam as salam. It's yeah, communicate of Allah subhanahu So uh, I want to tell you that uh, when Islam comes, Islam comes uh, through the Prophet Muhammad Sallallahu So it means that all Sharia, all Sharia uh, you know of Sharia? laws of Islam. Laws of Islam. All laws of Islam. Yeah, brought brought by the Prophet before. It is included in Islam. That is Allah, the Prophet uh, Allah said in the Quran, Inna Dina in the law Islam. It means when Islam can. it with all religion before is already included in Islam. So no need to uh, to follow another religion. Islam is enough already, complete. Yeah. But I've read the Quran. The Quran says that the, no, soul to soul. God's appointed her a devil, and she does. She can think. She thinks she's doing no wrong, no wrong, no wrong. And that is true. That's my sister. That's my sister. Yeah. She thinks she does, does nothing wrong. So I'm uh, just ah. trying to. I'm, I thought her soul was gone, but if there's a way, I will try and try and try and help her. I'll try. When someone become Muslim, but he still deal with the shaitan, with devil, with this. So it is shirk. It is not, not Islam properly, not Islam properly. Yes. Outside of Islam, we call shirk, and Allah not forgive him because of this shirk. Shirk it means that uh, uh, believe in another another uh, creatures besides Allah subhanahu wa taala. So this well, is. I, I was like that for yeah. seven years and seven months yeah. until uh, guided me. We pray for your for your sister to get guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ya, Alhamdulillah uh, kita sudah sudah mendapatkan sedikit sharing dari Ustaz Amir. Uh, mungkin kita sedikit buka dengan uh, jawab sekitar 5 sampai 10 menit sambil menunggu sholat isya. Itu sudah mulai. udah mulai dibuka. Mau tanya Pak Ustaz, Assalamualaikum. Apa apa kesalahannya pada raja itu? Hah? Yang kisah yang tadi apa kesalahannya pada raja apa akhirnya akhirnya dalam dalam dalam Al-Quran tidak ceritakan kisah raja itu yang sesudahnya apakah dia diadab oleh Allah atau di dunia dan sebagainya tidak ceritakan dalam hadis maupun dalam Al-Quran nah, kita tidak tahu kesudahannya yang jelas Allah sudah menganggap dia kafir Jelas. dan Allah telah menyebutkan kutila ashabul dur dia celaka disiksa Siapa oleh Allah azab neraka jadi nanti dia Allah pastikan sudah dia masuk neraka sudah Allah pastikan masuk neraka adapun di dunia Allah tidak menceritakan orang Quran apakah dia ada atau tidak terima kasih nah pertanyaan yang lain dari bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ada saya saya <laughs> <laughs> Y'all ready? No, action. No, no, no. No no Thank you. kalau ke bawah anak, cucu dan seterusnya cicit itu nafkah kewajiban. Ke atas ayah, ibu, nenek, kakek semuanya sampai ke atas itu kewajiban nafkah. Kalau ke samping saudara kandung semuanya perempuan samping kiri semuanya ke samping ke samping sana paman eh, sana paman sini paman perempuan Konaan dari perempuan itu boleh bayar zakat di situ, boleh bersedekah. Ya. Dan bahkan kata Nabi, kalau kamu bersedekah kepada kerabat-kerabat kamu, itu dapat dua pahala. Pahala menyambung silaturahim, yang kedua kamu pahala dan pahala sendiri. Ya, tapi harus pastikan bahwa dia berhak untuk dapat bantuan sedekah Ya, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup kerja malam ini. Pak Iwan, pertanyaan? Ya, kita kita selesai salat Isya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta So you know, if everyone who attending this uh, this meeting in Majlis al and at the end he recite this kafaratul Majlis, so Allah will forgive all these previous sins. So please, you recite this kafaratul Majlis. Subhanakallahumma. وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you. tadi saya tanya selalu